Empat puluh. Illa anna ashran maksurat. Tetapi yang sepuluh pecah. Retak-retak. Jadi yang tunjukin yang tiga puluh aja. yang sepuluhnya uh, uh, deh begitu deh ada yang banyak ada yang betul uh, uh. ya telur pecah gimana ya keimpit-impit kan bisa Wagila dan dikatakan pihak ya tentang ini hikayat kenapa kok yang 30 eh yang 10 retak yang 30 bagus kanat salasun minal baydilladhi a'tat a'tatis sa'ilah sahihatan sahihatun sahihatan benar kanat adalah salasun minal ba'ib ya tiga telur itu yang diberikan kepada tukang minta-minta tiganya bagus wa wahidatun maksudullah yang satu retak pantas balasannya sepuluh retak Gitu. Kalau kita sedekah yang bagus, tapi balas bagus 10 kali lipat. Kalau sedekah yang udah eh gitu, ya udah. Segitu. Jadi kalau sedekah yang bagus, supaya balasannya bagus juga sampai. Ya. Udah baju udah rombeng baru kasih orang, ya udah ntar dapetnya 10 baju rombeng juga. Makanan udah basi baru kasih orang. Ya dapat yang basi. sani. Jazaul ihsan ilal Sedekah hadiah perlu. Perlu. Sedekah nolak bala. Nolak mati tragis. Ya. Mati mengenaskan. Orang kalau sedekah hari ini aman dari mati nggak enak mati yang gak enak tabrak kereta jatuh dari ketinggian tenggelam kebakar walaupun kesononya terserah Allah bisa aja orang kebakar itu kan dapat pahala sahid ya yeah. orang mati tenggelam dapat pahala tapi mati mengenaskan tabrak kereta itu dapat pahala sahid tapi mengenaskan yang melihat gak enak apa ada kita di sini mau mati begitu? Kan tahu dapat pahala saya. Kok nggak mau? Ya. Yeah. Oh mati enak dapat pahala syahid tenggelam. Bisa aja mah Allah biar mati tenggelam. Tapi nggak ada di antara kita mau mati begitu. Walaupun tahu dapat pahala. Kenapa? Karena disebut mati mati mengenaskan. Yang hancur badannya bisa Orang situ gintung pada tenggelam kalau gitu nggak sedekah. Ya lagi-lagi ya, tidur gimana sedekah? Ya? ya, yang mati kan yang tidur ya subuh. Kalau yang itu enggak. Yang muazin selamat. Sedekah suara ini ya. bangun orang. Sedekah biar sehari seribu, dua ribu, apa tiap hari jangan kita lepas supaya hari-hari kita aman dari bala dan aman dari uh, eh, maitatasu bukan suhul khotimah tetapi maitatasu kalau suul khatimah kan mati suul khatimah. Tetapi kalau main kata su itu artinya mati mengenaskan. Mati yang enggak enak dilihat, tragis. Ya. Seorang ibu dan anak dibunuh. Lah rumahnya dirampok, dibunuh, palanya pecah, yang kupingnya, oh. Nah itu disebut mati tragis. Tapi orang yang sedekah insyaallah Hadiah jadi bikin senang Tahabu, tahabu. Hadiahlah. Saling berhadiahlah di saya, saling cintai kalian. Sehingga memusuh kata Rasulullah. Sama musuh. Tapi musuh yang yang sir, bukan musuh yang jahar. Kalau musuh yang jahar, yang terang-terangan jangan. Gak bakal terima kita. Udah terang-terangan musuhan begitu. Kita hadiah mungkin malah dilempar. Wah oh, enak gue loh. Tapi yang musuhnya sir, musuh yang hatinya doang dalam hati. Iya. Seperti dia kalau kita lewat pakai melengos, kan manjat gitu. Bawain apa yang hidup mengulen, bawain. Wah orang kayaknya ngeliat gue enak banget, kenapa ya? Padahal nggak ada nggak ada permusuhan yang kelihatan. Hmm. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam aneh lagi lewat ada duren kebetulan nih aneh beli aneh ingin ampuh teman duren ini bukan ada maksud pakai jangan pikirin hadiah eh jangan pikirin balikin jangan pikirin balesin oke aneh kira kalau ente terima nih ya mudah-mudahan ente jadi senang sama duren nih udah pulang ya Allah dipikir tuh besok ketemu ente nggak melengos pasti disuruh mampir mampir dalam mana duranya lagi gitu. Tahatu, tahatu. Apalagi orang yang sudah udah baik, tambah baik. Tetapi kalau berhadiah, hendaklah kita pesen. Jangan pikirin balas itu. Jangan pikirin. Soalnya kalau kita nggak ngomong begitu, ntar yang kita kasih hadiah mikirin. Ya, gue balas pakai apa? ntar mikirin. Karena ada kebiasaan sebagian manusia itu kalau dikasih hadiah, dia pengen balas yang lebih. Tapi yang orang kan, ada yang begitu. Ada juga yang nggak tahu diri, dikasih hadiah, nggak pikirin. Eh, nggak ada pikiran mau balas, padahal sanggup. Iya. Ada juga yang begitu modelnya. Tapi kita ambil pukul rata-rata, husnuzon. Biasanya orang kalau kasih hadiah, dan dia punya juga, biasanya pengen balas. Iya. Contohnya kalau besanan gitu ya. Iya. Jadi malu. Kalau besan bawain kue apa itu nggak ngebales malu yeah. makanya ngirain ngomongnya begitu kalau kurang maafin kalau lebih pulangin takriban ada hadiahnya yang kita bawa takriban kurang lebih 30 30 parsel kalau kurang maafin kalau lebih tolong pulangin dari 30 Itu disebut tahadu, tahabu, apalagi besan. Pengennya bawain yang tapi ya pengen balas lagi. Nah, kalau pribadi syahsia itu tidaklah pesan supaya satu itu orang jadi nggak berat, nggak letih mikirin cara ngebalas hadiah kita. Yang kedua kita jadi ikhlas, nggak tomak, nggak tomak ngarepin habis ngasih, pengen lagi dibalas. Wala tamnun tas Ya. Yeah. Jika engkau memberi jangan ngarepin lebih banyak balasan. Gua kasih gini, gua mancing terus. Jangan. Melainkan kepada Allah secara ini. Ya. Karena Allah balas. Nih. Ulu Allah eh 40 Allah balas lagi. Ulu kali itu. Cuman yang 30 bagus, yang 10 retak. Kenapa? Karena yang tiga bagus, yang satu retak. Balasannya begitu. Faja'a bikulli wahidatin minhunna ashrun. Maka datanglah bagi setiap satu itu sepuluh. Satu sepuluh, empat puluh, eh, empat empat puluh. Cuma satu retak tadi. Ala sifatnya Berdasarkan sifatnya. Bagus, bagus. Jelek, jelek. Puluh. Wa udiya aidan 'ani قال خرجت ذات يوم أريد البادية فرأيت شابا صغير السن نخيل الجسم أشعش أغضر عليه سياب رسة وهو جالس في الجبانة dan dihikayatkan juga dari Shibli Aku keluar pada suatu hari menuju dusun Badui. Orangnya Badui nanti. Maka disebut orang gunung, orang dusun, pedalaman. Orang pedalaman ya, di Subadia. Nama orangnya Badui. Pantas karakternya keras-keras wajar. Ya kan nggak dia nggak nggak nggak masuk teknologi, nggak masuk ini bahasanya nggak nggak berpendidikan sehingga kalau ngomongnya kasar wajar kalau orang kota ilmu ya, sekolah-sekolahan banyak jadi lebih lebih wajar mereka itu lebih bahasanya halus kalau orang kampung maklum ya Sunda aja yang paling dalam itu Sunda itu kasar ya Jawa begitu juga Betawi yang ya, ya kasar kalau yang Betawi dulu, Betawi sekarang lah. Kalau dulu bahasa udah blak blak blak aja. Masih ada di sono, di Bekasi daerah Gabus yang kayak gitu. Ya, ngomongnya lu tak kotok lu deh. Maklum, gitu. Ini bahasnya. itu syaban maka aku melihat seorang pemuda Sagira sini masih kecil Masih muda belasan tahun Ash'as Kusut Dia punya baju Bajunya kusut ya Agbaro Berdebu Kumal Orang bilang Baju kan kalau berdebu Kumal ya Alaihi siapun risa Atas dia pakaian yang udah rusak. Ya, yeah, rusak. Wa hiya jalisun bil jabana. Dia duduk di jabana, perkuburan. Tapi kalau dia Hadramun itu sholatul mayit di jabana, nggak di masjid. Ini masjid, ini jabana. Ya, perkuburan tapi ada satu bangunan khusus buat sholatin. Lah sholatin tinggal keluar dari pintu dia udah ke kuburan gitu lil ujabah. Karena ada khilaf di dalam sholat jenazah di dalam masjid. Ada khilaf di situ. Sedangkan khurujun minal khilaf afdal. Keluar dari khilaf bagus. Ya beliau haddeh bainal kubur. Dia lagi apa? Begini. Pegang dua pipinya di kuburan. Kuburan di ya apa sih bedeku ya namanya sampai kedua tangannya pegang pipi kalau orang sini kalau lagi diputusin perempuan tuh ya enggak emang paling enak tuh kalau kita lagi bengong apa itu bedeku apa sih bahasa kita kelopak iya bahasa keren kalau bahasa tahu ya pak Bedeku bukan? Hah? Oh itu, iya itu disingkatannya ya. Bedeku, bertopang, dan orang tua bilang hebat. Lu jangan berdekuh lu aja. Oh bertopang dah. Cakep ya Betawi ya. ayam black, dia itu yang gua ada Betawi. ayam black, awal ayam black, ayam hitam. Gak ada bahasa Inggris juga orang dulu black. Hah? Mau ngomong yes jadi ye. Yeah, yes, ye. Yeah. Ya tambahin S. Makanya iya, Yeah. Beteku, beteku. Bertobat, Bainal gubur wa ja'ala yarmiku sama taratan ba'da taratin kadang-kadang di begini ke atas. Lihat ke atas langit, tapi itu lagi. Ya. Bentar-bentar begitu lagi. Ya. Wa yuharriku syabatai, Lalu bergerak dia punya dua bibirnya. Ini lagi dia ya. terus oh, gak berhenti lidahnya, juharik, Gak berhenti. Wayasilu yasilu Air matanya bercucuran. Min ainai dari dua matanya. Wa huwa mustaghribun doa tenggelam di dalam doa. Wadikir. pikir sibuk tenggelam dalam doa, Dikir wal istighfar ولا يشغله شاغل عن التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد والتعظيم Gak ada yang bisa melupakan dia daripada kesibukannya untuk tasbih, untuk takdis, untuk tahmid, tamjid dan ta'zim. Dia orang kaya apa juga la yusbihu syabi. Gak ada yang bisa nyibukin seorang pun kepada dia daripada terus terusin kita sendiri. Kalau kita kan kadang-kadang oh, diganggu berhenti. Ya. Lagi oh, bini kita panggil, ah kopinya mak pahit gak? Jangan. Oh terusin lagi. Oh dia enggak, enggak, oh dia enggak peduli. Terus orang kayak apa sih sibuknya dia enggak berhenti daripada itu. Terus air matanya bercucuran, terbegini begini terus. Terus nek muda belasan tahun. Falamma ra'aitu syab, tatkala aku lihat itu pemuda. Ala tilkal hal atas keadaan seperti itu. Ma'alat nafsi ilai. Condong diriku kepadanya. Dia kan mau jalan. Mau, mau ke dusun. Lewatin tuh kuburan. Dilihat nak muda lagi begitu aja. Diperhatiin, berhenti. Si asyik ini berhenti. Perhatiin tuh anak, apa yang diperbuat. Nah, anak muda tadi tuh tertarik dia. Dia pengen taranin dong. Karena dia belum dia belum pernah menemukan seorang anak usia belasan tahun tapi sibuk dengan zikir, tasbih, bentar-bentar nengok ke atas. Ya, nangis, keluar mata. Dia pengen tahu. Ini anak muda nih. Apa latar sedih, siapa yang meninggal, apa gimana kan, bisa aja. Wafat ala lidai dan ingin diriku menemuinya. Malat nafsi wa tawabat nafsi ala lida'i. Wa taraktu tarik. Aku tinggalin jalan allati aruhu alaiha yang tadi aku pengen berangkat ke tarik ke jalan itu. Dia pengen menuju sono, ah udah ah, tinggalin dulu tuh jalan. Ya. Mau ke parani ke pemuda dulu. Wa ghazattu nahwahu dan aku ber menuju kepada arah itu, arah itu anak muda. Falamma ra'ani tatkala anak muda itu melihat aku. Falamma ra'ani aqbaltu ilaihi tatkala dia melihatku, aku menuju kepadanya. Allah min magani. Nah, anak bangun dari tempatnya. Wa ghama. Ya, Allah mulai bergerak. Ya. Mau ber, berdiri yang sihariban kabur Anak dideketin pegel kabur. Kabur. Oh, Minni daripadaku. Fana abad nafsi ketibaan, Pengen dong diriku ngikutin ngejar anakmu. Oh. La'alli ulhiguhu agar aku bisa nyusul dia, bisa jumpainya. Balam aktir ala idraji, tapi nggak sanggup aku nyusulnya anak lari ngetik kencok Anak muda orang tua gimana Gak kesusul kata Ashibi. Udah ngos-ngosan, gak kesusul juga. Fakultulahu ribkan. Maka aku berkata lemah lembut kepadanya. Ya wali Allah. Dipanggil. Ya wali Allah. Eh wali Allah. Ini anak kecil itu dipanggil wali. Sama Asyibli. Ya. Pakalanya anak menjawab Allah. Gitu jawabnya. Dipanggil ya wali Allah, ini anak jerit jawab Allah. Fakultu bihaqqihi illa ma sabartu. Maka aku berkata bihagihi dengan kebenaran sebenar-benarnya Allah. Illa kalau tidak ma sabartu. Ya, ini saya aku enggak sanggup. Maknanya tungguin gue. Pak Asyara bi usbu'ihi. Itu anak tetap jawab ya, dengan tangannya syarat la aban gitu cuma teriak Allah doang Allah tungguin aneh kan begitu ya tapi ini orang ini anak kecil jawab nggak mau la la aban saya nggak bakal berbuat itu jadi nggak nggak sempat ketemu cuma dari jauh aja wagala Allah nah anak sambil menjawab Allah Ya. Sini tungguin. Eh. Allah ngomong gitu lah. Hmm. Pakai isyarat tapi mulutnya bilang Allah. Kayak orang baru bisa ngomong jadi gitu. ya Allah hanya ngomongin. Begini ya Allah, Allah beratnya Allah terus. Fadultu indana akan matabut. Kalau memang benar apa yang kau ucapkan Allah, Allah, Allah, Hari ini sedekahkan, tunjukin kepadaku kebenaranmu. ma Allah, ya bersama Allah. Biasa orang yang udah Allah, Allah, Allah. Ini ini orang yang udah deket sama Allah hati, Udah rindu sama Allah. Maka Syekh mengatakan kalau memang benar ya kebenaran kau bahwa kau bersama Allah, tunjukin kepadaku. Panada sautin 'alim Ya anak teriak dengan suara yang melengking tiba Dia teriak dengan sekeras-kerasnya keras anak. Allah, ya Allah, fawaza bil ardi mukhyan alaih. Ya. ada yang baca maghsyian alaih. Maka jatuh di muka bumi anak ke bumi maghsyian alaih pingsan. Habis teriak ya Allah, cek, anak jatuh. Oh benar, karena orang kalau udah mahab, mahabbah kepada Allah, itu kalau diterang Allah pingsan. ini pingsan. Ya. Makanya orang-orang salah itu kadang-kadang dibaca surah gak kelar-kelar begitu. Bayang malam baca surah pingsan. Bangun, uduk lagi, bayang lagi, pingsan lagi. Kalau dibaca surah-surah yang sedih atau ancaman, diingin Allah, pingsan. Ya, banyak riwayat-riwayat lihat dalam kitab ya. Uh, Tariqatul Aulia atau Tanbihul uh, Muqtarrid, kitab-kitab yang begitu Syekh Abdullah Al-Syalani itu. Banyak orang-orang yang salah pingsan kalau dibaca. Makanya kalau kita bermakmum kepada mereka enggak perlu baca surah yang panjang-panjang. Kadang-kadang digeleser-geleser aja kenapa? Kalau dibaca dengan khusyuk dia kuat pingsan. Orang ada magamnya ke situ. Oh, jadi imam begitu banget jangan ya sudah. Oh, ya, wala tamil ilal inkari. Ya, jangan buru-buru kita ngingkarin orang yang model begitu. Ya, mujibun nakal. Akhirnya kita dapat bencana. usnuzan karena sih udah sampai ke tingkatan. Ada yang udah nggak mau jamaah lagi, nggak mau ke masjid, menyendiri aja. Kadang-kadang ada yang bayang Jumat kaya. Ya udah nyampur, main Jumat kagak. Udah udah keluar syariat itu. Tapi emang bener-bener magamnya, kalau yang baru baru begitu aja alasan aduh udah gak sanggup. Ya, lu mah. Sedeng namanya lu. Lu buat-buat. Belum magamnya udah ngomong begitu. Bukannya ini gak sanggup nyampuri Jumat pun enggak, emang lu mau main Jumat. Tapi kalau mereka yang itu lain. Tapi tinggal orang bergambar sebut. Tinggal orang bergambar. Inilah orang ya teriak reak mulu di masjid. Yang dilihat monyet, yang dilihat kebo, yang dilihat anjing, yang dilihat ini. Gimana coba orang kalau udah begitu? Jadi iya, nggak mau nggak bisa percampuran manusia biasa karena apa yang dilihat itu menunjukkan tabiat tabiat itu orang Nah kalau dia ceplas-ceplas kan nggak bagus. Ilah kak, ilah si ini deh, apa majdub. Kalau majdub begitu. Kalau majdub apa aja dikata. Ah lu bau bau, bau kencing lu. Ah lu bau IKP aja kalau kita ketemu yang modal begitu yang ngomongin itu majdub disebut. Ya, hmm. tapi kalau yang wali yang itu nggak nggak sembarangan. Tapi dia nggak tahan melihatnya, Bayangin disembunyiin tuh aib orang yang dilihat. Tetapi di sisi lain dia nggak sanggup kadang-kadang makanya lebih senang dia halwa nggak mau nyambung takut mulutnya ceplosan kalau maghrib beda emang udah magomnya lain lagi emang Allah ciptain dia mesti begitu ya yeah. orang dicelak-celak ini itu panjang ya aku lah bacaannya nih terusin apa udah udah dulu alhamdulillah Hah? Oh, udah bisa. Terusin tuh udah, udah. Pandai deh. Pandai. Sampai mana tuh? Hah? Uh, ya minggu depan deh, insya Allah. Jadi penasaran gak ini ngaji lagi? Oh belum kelar malam minggu kan. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولولدي المؤمنين والمؤمنات أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقه عليها نعيا عليها نمون وبها نرضى عنك إن شاء الله تعالى من الأمين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك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 لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم